akan menjadi orang kafir, menjadi murtad karena menyembah berhala. Ini jemaah sekalian, di dalam bab ini terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya ada orang-orang yang tadinya sudah beriman kepada Allah Tadinya sebagai seorang muslim Lalu kemudian menjadi kafir Menjadi murtad keluar dari Islam Ini sebagai peringatan bagi kita Jangan sampai kita termasuk di dalam golongan tersebut Demikian pula kita berusaha Menjaga keluarga kita dan masyarakat kita Jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang murtad keluar dari Islam agar kita lebih berhati-hati dan kita ingat bahwasannya kita punya tugas untuk berdakwah berdakwah untuk menjaga keimanan menjaga tauhid dan keislaman baik diri kita sendiri maupun orang lain dan bahwasannya pertarungan antara hak dan batil, antara keimanan dan kekafiran, antara orang yang mengajak kepada keimanan dan kepada kekafiran itu akan berlaku sampai hari kiamat. Antara pengikut para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan pengikut setan. Di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab mereka kemudian beriman kepada al-jibit dan togut surat An-Nisa ayat ke-51. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mendapatkan bagian dari Alkitab yaitu mereka dulu pernah diberikan kitab Taurat dan Injil dan mereka sudah menjadi orang beriman ketika mereka beriman kepada Taurat dan Injil tapi kemudian yang terjadi adalah yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka berpaling dari kitab yang telah Allah berikan kepada mereka, kemudian mereka beriman kepada al-jibit dan tagut. Al-jibit itu apa? Ada beberapa penafsiran para ulama. Namun hakikatnya sama maknanya. Ada yang menafsirkan itu adalah patung-patung ada yang mengatakan itu adalah para dukun dan ada yang mengatakan itu adalah para tukang sihir. Mengimani patung-patung dukun dan tukang sihir sama saja. Berarti melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala nanti akan datang rangkaian bab penjelasan tentang sihir dan perdukunan. Sihir dan perdukunan adalah kekafiran. Inilah yang dimaksud dengan al-jibit. Mereka beriman kepada patung-patung, kepada sihir dan perdukunan. Demikian pula mereka beriman kepada togut. Apa yang dimaksud dengan togut? Togut itu berasal dari kata at yang artinya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tagut itu maknanya kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au madbu'in au muta'in. Tagut itu adalah setiap hamba, setiap makhluk yang diperlakukan secara melampaui batas dalam tiga bentuk. Apakah yang disembah ataukah yang diikuti ataukah yang ditaati. Jadi togut itu bisa menjadi tiga bentuk. Pertama yang disembah. Apa saja yang disembah selain Allah itu namanya togut. Semua yang dianggap Tuhan selain Allah itu namanya togut. Meskipun ada sebagian makhluk yang disembah dia tidak disebut togut namun penyembahnya disebut penyembah togut. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau tentu tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya. Demikian pula para wali yang disembah dengan cara dipanjatkan doa kepada mereka. Padahal doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Mereka bukan togut, tapi sebagian orang disebut penyembah mereka adalah penyembah togut. Jadi ini yang pertama, yang disembah. Apapun itu yang disembah. Kemudian yang kedua, yang diikuti. Togut bisa saja yang diikuti. Diikuti dengan cara melampaui batas. Jadi saya kenakan semua yang dia katakan pasti benar. Maka semua yang dia katakan diikuti, enggak peduli apakah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Maka orang yang mengikuti dia telah memperlakukannya sebagai togut. Contohnya jamaah sekalian ulama usu. Para ulama yang buruk yaitu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para dukun, mereka juga disebut togut yang menyesatkan manusia dan diikuti oleh manusia. Jadi siapa saja yang kita ikuti, padahal kita sudah tahu dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita telah menjadikannya sebagai togut. Kemudian yang ketiga muta yang ditaati. Ditaati secara melampaui batas. Contohnya di sini adalah para pemimpin, para atasan, atau apapun itu, termasuk para guru yang ditaati secara melampaui batas. Melampaui batas maksudnya bagaimana jemaah sekalian? Kita sudah tahu dia salah. Kita sudah tahu dia tidak benar, tapi kita masih saja ikut-ikutan. Kita masih saja taati karena yang berkata adalah guru saya. Apa saja yang dia katakan walaupun kita sudah, sudah tahu sebenarnya salah, tidak berdasarkan dalil, Al-Quran dan Sunnah tapi kita masih ikuti maka kita telah menjadikannya sebagai togut iya jadi ini makna togut jemaah sekalian inilah sifat-sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka beriman kepada patung-patung para dukun, para tukang sihir dan togut ya dan togut terbesar adalah syaitan togut terbesar adalah syaitan dan lebih parah lagi, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengatakan kepada orang-orang musyrik Makkah, orang-orang musyrik jahiliyah, kalian lebih lurus jalannya, lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman. Padahal jemaah sekalian, mereka betul-betul tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang mereka nanti-nantikan yang mereka telah baca di dalam Taurat dan Injil. Maka dari itu orang-orang Yahudi sudah berkumpul di Madinah karena mereka baca di dalam kitab mereka nabi akhir zaman akan berhijrah ke kota Madinah. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka malah mengingkari beliau dan mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik Makkah, kalian lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman. Kalian lebih lurus jalannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah nabi yang mereka nanti-nantikan seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi enggak mungkin salah. Inilah yang mereka nanti-nantikan. Tapi setelah beliau datang, mereka bilang bukan ini yang kita tunggu. Jadi mereka tadinya sudah beriman kemudian menjadi kafir. Mereka tadinya beriman. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka tidak mau masuk Islam, maka saat itu mereka menjadi kafir. Jadi jemaah sekalian, para pengikut nabi dan rasul terdahulu yang betul-betul beriman kepada para nabi dan rasul terdahulu, yaitu mereka menyembah Allah dan mengikuti syariat para nabi dan rasul mereka. Maka Allah telah tetapkan atas mereka apabila telah datang Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk Islam. Walaupun mereka masih mengikuti syariat nabi terdahulu, dan mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka berubah menjadi orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hal itu sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Tidak seorang pun dari umat manusia yang pernah mendengarkan tentang ajaran yang aku bawa. Kemudian dia mati sebelum beriman, sebelum masuk Islam. Kata Nabi SAW, sama saja apakah dia Yahudi ataupun Nasrani, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi walaupun dia beriman, para kepada para nabi sebelumnya namun setelah Nabi SAW diutus dia tidak mau beriman maka dia menjadi kafir baik jadi jemaah sekalian kesimpulannya ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu yang sebenarnya mereka pada awalnya sudah beriman kemudian mereka menjadi kafir mereka menjadi kafir orang Nasrani ditambah lagi dengan menyembah Nabi Isa alaihi salam dan mengatakan Allah satu dari yang tiga. Padahal mereka dulunya beriman. Mereka dulunya beriman. Maka jemaah sekalian, apa hubungannya ayat ini dengan bab yang kita bahas? Bahwa umat Islam, di antara umat Islam sebagiannya akan menjadi penyembah berhala. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasannya di antara umat Islam ada yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tadinya sudah beriman kemudian menjadi kafir, demikian pula di antara umat Islam akan seperti itu. Demikian pula di antara umat Islam akan seperti itu. Yaitu tadinya sudah beriman kemudian menjadi kafir karena mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Ini ayat pertama jemaah sekalian kita masuk dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah." Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Katakanlah wahai Muhammad Maukah kalian aku kabarkan Dengan apa yang lebih buruk Dengan sesuatu yang lebih buruk kedudukannya di sisi Allah Lebih buruk daripada kefasikan Yaitu Man la'anahu Orang yang telah Allah laknat wa alaih dan Allah murka kepadanya wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir dan Allah jadikan di antara mereka menjadi kera-kera dan babi-babi wa abada tagut dan penyembah tagut surat al-maidah ayat ke-60 jemaah sekalian inilah dalil yang kedua di dalam ayat ini berbicara tentang orang-orang yang Allah laknat dan orang-orang yang Allah murkai. Mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang Allah laknat dan orang-orang yang Allah murkai. Dan di antara mereka ada yang Allah jadikan kera-kera dan babi-babi. Sebagai sebagian ulama mufassirin mengatakan yang dijadikan kera itu adalah ashabus sabti minal yahud orang-orang yang dilarang untuk melakukan aktivitas di hari Sabtu mereka dari kalangan Yahudi sedangkan yang dijadikan babi adalah orang-orang yang kafir terhadap makanan yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam langsung dari langit. Setelah itu mereka kafir. Setelah mereka melihat Allah menurunkan langsung makanan kepada Nabi Isa alaihissalam dan kepada pengikutnya, mereka kemudian menjadi kafir setelah itu. Padahal mereka sudah melihat bukti nyata keagungan Allah, kebesaran Allah dan ke kebenaran dari kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah jadikan mereka babi. Sebagian ulama fasirin mengatakan yang dijadikan kera dan babi semuanya Yahudi. Yang dijadikan Kera itu adalah anak mudanya yang dijadikan babi adalah orang-orang tuanya. Jadi sebagian orang-orang Yahudi, enggak semuanya. Ya. Kenapa enggak semuanya? Karena kenyataannya hari ini mereka ada dari kalangan manusia. Dan kalau sudah dirubah bentuknya oleh Allah, dia enggak mungkin hidup. Seperti disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna kulla ummatin musikhat la yabqa laha naslun. Bahwasanya setiap umat yang Allah rubah bentuknya tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Jadi jangan ada yang mengatakan ini keturunan kera dan babi dahulu itu. Tidak. Mereka sudah musnah. Jadi sebagian mereka. Kenapa mereka sampai dimurkai Allah sedemikian rupa jamaah sekalian? Karena mereka melakukan tipu daya di dalam syariat. Jadi ada orang yang berbuat dosa ditambah lagi dengan melakukan tipu daya, yaitu dia berusaha bagaimana membenarkan perbuatan dosa yang dia kerjakan. Ini yang membuat Allah lebih murka jamaah sekalian. Kalau seseorang berbuat dosa dan dia tidak membuat tipu daya, dia berdosa, namun kalau dia membuat tipu daya, dosanya lebih besar lagi. Ya. Contohnya jemaah sekalian, orang yang apa namanya? bertransaksi dengan riba. Tapi dia mengklaim itu sesuai syariat. Ini dosanya lebih besar lagi. Kalau sudah tahu riba, nggak usah bilang syariat. Ini dosanya lebih berat lagi. Dia mau bikin tipu daya terhadap syariat. Nah begitu pula yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka mau cari-cari pembenaran. Jadi mereka dilarang beraktivitas pada hari Sabtu, tapi mereka melempar jala untuk mencari ikan di hari Jumat. Dan mereka angkat jalannya di hari Ahad. Jadi sama saja, di hari Sabtu ikan-ikannya masuk. Dengan sebab itulah Allah murka kepada mereka. Begitu aktivitas mereka. Mereka mau membenarkan kejelekan yang mereka lakukan dengan syariat. Jadi dengan sebab itu Allah murka kepada mereka. Ya. Kemudian Allah jadikan di antara mereka para penyembah togut. Togut itu semua yang disembah selain Allah, apakah yang diikuti atau yang ditaati maupun yang diibadahi. Jadi intinya ayat ini menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tadinya sudah beriman kemudian menjadi kafir. Demikian pula pada umat ini ada orang-orang seperti itu yang tadinya sudah beriman kemudian menjadi kafir. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah." Berkatalah orang-orang yang memenangkan urusan itu, Sungguh benar-benar kami akan menjadikan di atas kuburan mereka sebuah tempat ibadah. Surat Al-Kahfi ayat ke-21. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang dahulu menjadi kafir. Apa sebab mereka menjadi kafir? karena bersikap secara berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh. Jadi ayat ini berbicara tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mereka ditemukan kuburan mereka, kemudian orang-orang yang sudah berkuasa, yaitu para penguasa di masa itu, ingin menjadikan di atas kuburan mereka tempat ibadah. Dan kemarin sudah kita bahas beberapa bab yang melarang keras yang menjelaskan tentang larangan keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu yang menjadikan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab itu Allah melaknat mereka. Di antara hadis yang sudah kita sebutkan, hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi ini kebiasaan orang-orang kafir dahulu. Baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani maupun selain mereka. Karena itulah mereka terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Karena berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh mereka yaitu dengan cara membangun tempat ibadah di atas kuburan-kuburan mereka kemudian pada akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut maka apabila ini terjadi pada umat-umat terdahulu itu pun dikhawatirkan akan menimpa umat Islam nah sekarang jemaah sekalian kita masuk hadis yang menghubungkan ayat-ayat yang kita baca dengan bab yang kita bahas. Qala rahimahullah an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal kudza bil kudzah." Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Satu helai bulu anak panah, kemudian satu helai bulu anak panah. Dalam riwayat yang lain, sejengkal demi sejengkal. Shibran be shibrin, sejengkal demi sejengkal. Artinya apa? Bertahap, enggak sekaligus. Nabi SAW mengatakan, kalian wahai umat Islam, maksudnya sebagian umat Islam, akan ikut-ikutan kepada orang-orang kafir sebelum kalian. Tapi enggak sekaligus ikutnya. Sedikit demi sedikit. Di sini dikatakan seperti sehelai bulu dan sehelai bulu anak panah. Jadi dalam riwayat yang lain dikatakan sejengkal demi sejengkal. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la tumu Sampai ketika mereka mau masuk dalam lubang dob, kalian pun akan ikut masuk. Dob itu binatang padang pasir, sejenis dengan biawak. Dia hidupnya di dalam lubang-lubang di padang pasir. Ya. Sampai ketika mereka masuk dalam lubang itu kalian pun ikut. Artinya sampai tingkat kekafiran kalian pun akan ikut mereka. Kalau ya Rasulullah al Yahudu wa Nasara para sahabat pun bertanya wahai Rasulullah apakah yang dimaksud dimaksud orang-orang terdahulu itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman maka Nabi SAW mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka Akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Jemaah sekalian Di dalam hadis ini jelas Bahwa Nabi SAW mengabarkan kepada kita Akan ada segolongan umat Islam Yang ikut-ikutan kepada Yahudi dan Nasrani Dan ikut-ikutannya mereka bertingkat-tingkat Ada yang ikut sebagian Ada yang ikut sampai pada tingkat yang paling parah Yaitu sampai kafir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menghubungkan dengan tiga ayat sebelumnya. Tiga ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang kafir sebelum kita. Tadinya sudah beriman kemudian menjadi kafir. Maka Nabi SAW mengatakan akan ada umat Islam yang mengikuti mereka. Tadinya sudah beriman kemudian menjadi kafir. Inilah jemaah sekalian yang perlu kita khawatirkan yang perlu kita takutkan. Ada orang-orang yang tadinya sudah beriman, kemudian berubah menjadi kafir. Kenapa dia menjadi kafir? Karena dia melakukan dosa, kesyirikan, dan kekafiran. Maka dari itu, apabila kita telah mengetahui, ini adalah sebuah ketetapan Allah. Ini sebuah ketetapan Allah pasti terjadi. Kita pun harus waspada. Jangan sampai kita termasuk golongan yang murtad tersebut golongan yang terjerumus di dalam dosa-dosa kekafiran dan kesyirikan ataupun dosa-dosa besar karena tasyabbu menyerupai orang-orang kafir. Maka dari itu jemaah sekalian, bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus? Pertama, kita harus lebih bersemangat lagi di dalam mempelajari agama kita yang mulia ini. Karena tidak sedikit orang-orang yang terjerumus di dalam perbuatan dosa disebabkan kebodohan ketidaktahuan. Terutama yang berkaitan dengan tauhid, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keimanan. Kita harus lebih semangat lagi di dalam mempelajarinya, kemudian mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Ini solusinya supaya kita tidak termasuk golongan yang murtad tersebut. Karena ini memang pasti ada sebab telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya jemaah sekalian, juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan adalah larangan keras di dalam syariat menyerupai orang kafir. Ini dilarang keras. Bahkan ulama mengatakan ini termasuk maqasidus syar'i. Tujuan syariat. Tujuan syariat itu ada banyak diantaranya agar kaum muslimin berbeda dengan orang kafir. Ini salah satu tujuan mengapa ada syariat Islam. Ada tujuan-tujuan khusus di antaranya agar kaum muslimin tidak sama dengan orang-orang kafir, berbeda dengan orang-orang kafir. Sebab kalau kita menyerupai mereka, maka kita akan terjerumus di dalam kesyirikan dan kekafiran. Walaupun itu enggak terjadi sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Ini yang perlu kita waspadai jemaah sekalian maka dari itu sekali lagi pentingnya kita menuntut ilmu agama, kita amalkan dan kita dakwahkan agar kita terselamatkan dari tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dan juga agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. tentang Maaf kurang kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz itu masalah togut tadi itu. Sekarang kan ini ya sejak zaman merdeka sampai hari ini, ini kan di dalam Islam itu minuman keras itu diharamkan oleh Allah. Tapi di Indonesia ini pemerintah ini tidak pernah hapuskan itu, bahkan di tempat-tempat tertentu dikasih isi di minuman keras. Bagaimana itu menurut uh, Ustaz itu? Baik. Jadi pertanyaannya tentang satu pemerintahan yang mengizinkan peredaran khamar. Jemaah sekalian, khamar sudah jelas diharamkan di dalam syariat. Memberi izin beredarnya khamar di satu negeri seperti memberi izin adanya pabrik khamar atau penjualan khamar ini sudah jelas bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu bentuk berhukum dengan selain syariat Allah, yaitu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama menjelaskan ketika satu pemerintahan membiarkan khamar beredar maka hukumnya ada dua tingkatan. Tingkatan kefasikan ataupun tingkatan kekafiran. Tergantung sebab mengapa mereka biarkan atau mereka beri izin khamar beredar di satu negeri. Kalau sebabnya adalah karena mereka menghalalkan khamar. Menghalalkan itu artinya meyakini khamar itu halal. Padahal mereka tahu di dalam Al-Quran diharamkan. Di dalam Al-Quran diharamkan. Mereka tahu. Dan ini orang-orang awam, kaum muslimin pun ngerti. Khamar itu haram. Tapi mereka bilang, di negeri kita halal. Hukumnya tidak haram. Haramnya hanya di Arab sana, misalkan. Ya. Maka ini sampai tingkat kekafiran sampai pada tingkat kekafiran. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Ketika seseorang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia telah samakan dirinya dengan Allah. Dia telah samakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada masyarakat yang mengatakan karena pemerintah bilang halal, saya juga bilang halal. Walaupun saya tahu haram, tapi sudah jadi halal. Makanya saya itu halal, saya minum dan saya yakin itu halal. Enggak lagi haram. Itulah yang telah menjadikan pemerintah sebagai togut. Ya. Sekali lagi, dia yakin yang haram sudah jadi halal. Ini kekufuran. Ini adalah kekufuran. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua tidak sampai kekufuran tapi dosa besar, kefasikan. Yaitu orang yang minum khamar atau pemerintah yang mengizinkan khamar beredar tapi mereka tetap yakin itu haram. Kalau begitu apa alasannya? Biasanya alasannya karena ingin ada pemasukan untuk kas negara. Apakah dari pajak atau untuk lapangan kerja bagi masyarakat. Maka ini adalah dosa besar tapi tidak sampai kekafiran. Tidak sampai tingkat kekafiran. Selama mereka yakin itu adalah haram. Tapi mereka minum atau mereka biarkan beredar disebabkan hal lain seperti karena urusan-urusan duniawi. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka lebih memilih yang haram daripada keimanan dan ketakwaan. Iya. Jadi tidak sampai dikafirkan. Kalau alasan mereka bukan karena menghalalkan yang haram, kalau kita mengkafirkan mereka, maka itu sebuah kesesatan. Itulah yang disebut golongan khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan orang yang minum khamar atau orang yang membiarkan khamar beredar. Iya. Jadi ini harus kita paham. Yang kafir di sini adalah ketika dia menghalalkan apa yang apa yang Allah haramkan, walaupun dia nggak minum. Jadi ceritanya ada dua orang, satu minum khamar dan dia yakin khamar itu haram. Satu lagi nggak minum khamar, tapi dia yakin khamar itu halal. Padahal sebelumnya dia tahu khamar itu haram. Maka orang yang minum khamar dan yakin itu tetap haram, dia nggak kafir. Dia disebut pelaku dosa besar. Tapi orang yang menghalalkan khamar, walaupun dia nggak minum, dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Karena dia melakukan dosa kekafiran yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, yaitu meyakini halal sesuatu yang dia tahu haram. Dia sudah tahu ini haram, tapi dia yakini halal. Iya. Demikian pula orang yang menaatinya. Orang yang menaatinya kalau dia sekedar menaati dengan cara minum atau berjualan khamar dan dia yakin tetap haram, maka dia pelaku dosa besar. Tapi kalau dia taat, termasuk juga taat kepada guru. Guru saya bilang ini sudah halal. Kenapa? Sudah misalkan sudah sampai derajat hakikat lagi, bukan lagi derajat syariat. Yang haram kalau sudah sampai derajat hakikat atau sudah ma'rifat, sudah enggak haram lagi. Maka ini kekufuran. Ini adalah kekufuran. Itulah juga diantara kekufurannya Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-31 ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan selain Allah. Ketika itu sahabat Adi bin Hatim dulunya Nasrani kemudian menjadi mualaf. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta kami." Maka Nabi SAW mengatakan, Bukankah para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikut menghalalkan? Atau sebaliknya, yang halal mereka haramkan, kalian pun ikut mengharamkan. Contohnya jemaah sekalian, syariat mereka menghalalkan mengharamkan makan babi. Kemudian para pendeta mereka menghalalkan, lalu mereka mengatakan itu halal. Kata sahabat Adi bin Hatim, iya memang seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi bukan sujud kepada mereka, tapi ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan yang mereka lakukan. Ada pertanyaan lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum Hadisnya doaif, Pak Larangan berpuasa sunnah di hari Sabtu Hadisnya doaif, Ya, boleh Berpuasa sunnah di hari Sabtu Hanya saja kita Tidak boleh mengkhususkan hari tertentu Kalau Tidak dikhususkan dalam syariat Contohnya yang dikhususkan dalam syariat Adalah Senin dan Kamis Jadi kita nggak boleh khususkan Sabtu Iya ataupun Jumat ataupun Rabu. Yang dikhususkan adalah Senin dan Kamis. Atau tiga hari setiap bulan. Tiga hari setiap bulan lebih bagus lagi di Ayamul Bid. Ya. Tapi itu pun nggak harus di Ayamul Bid. Ya. Jadi boleh kita puasa hari Sabtu kalau misalkan bertepatan dengan hari katakanlah untuk tiga hari setiap bulan atau bertepatan dengan puasa Daud. Ya, kita berpuasa Daud, hari Jumatnya tidak puasa, Sabtu kita boleh puasa. Berarti Ahad nggak puasa lagi. Ya. Atau kita bertepatan ada kesempatan untuk mengkodok puasa. Untuk mengkodok puasa. Nah, ini sekaligus peringatan nih yang belum kodok puasa Gak lama lagi sudah mau masuk Ramadan. Ya. Segera mengkodok puasa. Kalau bertepatan dengan misalkan dia di Jumat kurang sehat, Sabtu ada waktu, sudah sehat, segera puasa. Seandainya dia sakit lagi hari Ahad, Gak puasa, maka tidak masalah. Ya. Jadi boleh kita berpuasa di hari Sabtu, namun kita gak boleh mengkhususkan saya niat puasa mau Sabtu saja. Ya, seperti kita berpuasa Senin dan Kamis itu tidak dibenarkan. Ya. Wallahu alam. Gimana Pak? Hadisnya doaif. Ya. Seandainya sohi sekalipun, yang dilarang adalah mengkhususkan waktu. Mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan dalam syariat. Yang dikhususkan dalam syariat hanya Senin dan Kamis. Ya. Kita menyengaja berpuasa khusus Senin tanpa Ahad, tanpa Selasa. Senin saja. Itu boleh. Tapi kalau kita menyengaja berpuasa khusus Sabtu tanpa Jumat, tanpa Ahad itu tidak boleh. Kecuali kalau kebetulan hanya itu saja waktu kita yang memungkinkan untuk berpuasa, bukan mengkhususkan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Hari Jumat dia kurang sehat, Sabtunya sehat, Ahad dia kurang sehat lagi, nggak apa-apa dia berpuasa Sabtu. Ya. Seperti itu Pak. Wallahu alam. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.